Baik, itu pembahasan tentang mubtada dan khobar. Nah, untuk mengakhiri pembahasan kita, maka kita perlu perhatikan beberapa catatan penting supaya pembahasan ini lebih mudah untuk dapat dipahami. Yang pertama, kita perhatikan susunan mubtada dan khobar membentuk jumlah ismiyah. Ingat, kita sudah belajar jumlah ismiyah. Nah, susunan mubtada dan khobar itu membentuk jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il membentuk jumlah fi'liyah. Nah, ini sebagai tambahan ilmu ya. Kalau mubtada dan khobar itu bentuknya jumlah ismiyah. Kalau fi'il dan fa'il itu jumlah fi'liyah. Contohnya al-muslimu hadara. Ini jumlah ismiyah diawali dengan isim. Kemudian kalau hadhara al-muslimu, dia adalah jumlah fi'liyah. Karena dia diawali dengan fi'il. Baik. Kemudian catatan yang kedua. Apabila khabar berupa jumlah fi'liyah yang fa'ilnya berupa domir. Ingat, apabila khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah yang fa'ilnya berupa domir. Kita sudah belajar tentang fi'il-fi'il bersama dengan domirnya. Baik, maka harus mengikuti mubtada'nya dari sisi bilangan dan jenisnya. Karena dia memang sebagai khobar. Apabila dia berupa jumlah fi'liyah yang fa'ilnya berupa domir, maka dia harus mengikuti mubtada dari sisi bilangan dan jenisnya. Contoh, misalnya al-muslimu hadoro. Hadoro, dia jumlah fi'liyah fa'ilnya kan domirnya domir oh, mustatir maka dia mengikuti mubtada dalam sisi bilangan dan jenis al muslimu mufrad hadara juga bentuknya mufrad ya al muslimu untuk mudakar hadara juga untuk mudakar baik misalnya kita rubah menjadi bentuk jamak misalnya al muslimuna hadaru ingat khabarnya juga harus dijamakkan kita kan sudah belajar tasrif hadoro hadoro hadoru. Nah ini untuk bentuk jamak. Sehingga hadoru di sini adalah harus diikutkan dalam sisi bilangan dan jenisnya. Hadoru dia bilangan jamak untuk jenis mudakar. Baik misalnya untuk perempuan, al muslimatu hadorat. Maka hadorat di sini untuk jenis perempuan dan bilangannya kan mufrad. Misalnya kita jadikan jamak ya, mudah ya. Al-muslimatu hadarna. Nanti silahkan kita strip sendiri. Baik, kemudian catatan yang ketiga. Ini juga catatan yang penting sebagai tambahan ilmu. Terkadang letak khobar didahulukan daripada muktada. ya nggak harus muktada itu diletakkan di awal dari suatu jumlah ini terkadang terkadang khobar didahulukan daripada muktada. nah Khobar ini dinamakan khobar mukaddam dan muktadaknya dinamakan muktadak muakhar. Tayyib, contohnya misalnya fil baiti rojulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Kemudian endi fulusun. Di sisiku ada uang, maksudnya aku punya uang. Ini ini kita lihat khobarnya adalah fil baiti khobarnya kan dia berbentuk khobar murakat yang merupakan syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Atau dapat pula kita katakan ya biasanya kalau khobarnya itu shibhul jumlah nanti dia terkadang didahulukan ya. Terkadang didahulukan. Pembahasannya ya mungkin tidak kita sampaikan di sini. Baik, kemudian catatan yang keempat. eh Rob dari khabar yang berbentuk murakab adalah fi mahali rofin. Jadi dia bukan rofa akan tetapi fi mahali rofin. Karena dia satu susunan ya. Dia tidak kita katakan eh Arabnya rofa. Misalnya pada contoh ya yang dilihat pada contoh yang khabar berbentuk sibul jumlah misalnya. Dilihat jar majur misalnya kita ambil contoh Muhammadun fil bait. Di sini fil baiti dia tidak kita katakan marfu. Marfu dari mana? uang ada huruf jernya. Kemudian al bait kan dia majrur. Maka satu susunan fil baiti dia adalah berbentuk khabar yang i'rabnya adalah di mahali raf'in atau dia menempati rofah ya menduduki posisi rofak dan dia bukan marfu. Ini supaya untuk dapat dipahami. Karena bil bait katanya tadi khobar dia marfu. Kenapa kok enggak fil baitu? Lu karena ada huruf jarnya dan ini dia berbentuk murakkab. Maka i'rabnya adalah fi mahalli raf'in dan dia tidak marfu. Taib Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami